Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Masyiral ikhwah rahimakumullah Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa perkara yang gaib yang terjadi di tengah-tengah umatnya sampai yaumul qiyamah. Dan beberapa faedah dari poin ini sudah kita sebutkan yaitu yang pertama bahwa yang tahu yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menampakkan yang gaib, perkara yang gaib kecuali kepada orang yang Allah ridhoi dari kalangan para nabi dan para rasul. Yang di antara hikmah mereka diberitahu sebagian perkara yang gaib adalah untuk masalah dakwah dan maslahat bagi umatnya. Maslahat dakwah dan maslahat bagi umatnya. Baik, kita akan masuk pada poin berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullah Berkata al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Wa'lam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqatan kulluha fin nari illa wahidah wa hiya al-jama'ah Qila man hum ya Rasulullah Qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Qal ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Dan ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan ini termasuk uh, pemberitaan tentang perkara yang gaib dan terjadi seperti apa yang beliau beritakan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya dalam abin neraka kecuali satu. al jamaah yaitu al-jamaah. Ditanya, siapa al-jamaah tersebut wahai Rasulullah? Maka Rasul mengatakan ma ana alaihi al wa ashabi. Itu orang yang saya dan para sahabat saya yang ada pada hari ini. Yaitu orang yang berjalan di atas jalannya Rasulullah inilah al-firqatun najiyah atau ifa al-mansurah. Inilah kelompok yang selamat dari ancaman an-nar api neraka dan ini pula kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berkehendak bahwa Allah SWT telah menakdirkan bahwa umat ini akan terpecah menjadi sekian banyak golongan. Dan tentunya perpecahan yang terjadi di tengah-tengah umat ini padanya ada hikmah. Siapa dari mereka yang benar-benar menatapi jalannya rasul dan siapa dari mereka yang menyimpang dari jalannya rasul Karena dengan adanya lawan, maka sesuatu akan tampak terang. Dengan adanya lawan, maka sesuatu akan tampak secara nyata dan jelas. Allah Subhanahu wa taala melarang ya kita dari at-tafarruq fitin perpecahan dalam agama seperti berpecahnya ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Dan yang ajaib, perpecahan itu justru terjadi setelah datang kepada mereka al-bayyinat. Setelah datang kepada mereka bukti-bukti kebenaran, mukjizat, dalil-dalil yang nyata dari Allah dan Rasulnya. Berarti perpecahannya bukan di atas kebodohan kalau orang berpecah dalam keadaan jahil nggak ngerti, satu hal yang wajar. Orang jahil, orang yang tidak tahu wajar kalau dia memusuhi sesuatu yang tidak dia sukai. Namun bagaimana Ahlul Kitab dari kalangan Yahud dan Nasara mereka berpecah ala ilmin didasari oleh ilmu pengetahuan ketika mereka menyikapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad misalnya. Orang-orang Yahudi yang mereka menanti-nanti kedatangan Rasul di akhir zaman. Sifat dan tingkah laku Ar-Rasul telah termaktub dalam At-Taurat. Demikian pula telah termaktub dalam Injil. Namun ketika Ar-Rasul datang bukan dari Bani Israel. Yang mereka menanti-nanti kedatangannya dan mereka yakin bahwa ini adalah Rasul yang dijanjikan dalam At-Taurat wal Injil. Kafaru bihi. Mereka mengkafirinya. Apa yang menjadikan mereka mengingkarinya? Apakah karena masih samar, belum jelas? Bukan. Hasad dan wabagia. Adanya sikap hasad, kedengkian, dan ingin berbuat Makanya sebagian masyayikh menyebutkan sekian banyak asbab sekian banyak sebab kenapa seorang dia terhalangi dari hidayah. <clears throat> Di sana ada kitab namanya As-Sawarif Andal Haq. Penghalang-penghalang seorang dari menerima al-haq. Banyak sekali. Tidak semata-mata karena kebodohan. Ya. Tidak semata-mata karena hanasu ada yang karena ta'assub, ada yang karena dia takut kedudukan apa namanya? kehilangan kedudukan ada yang karena mendapatkan tekanan dari pemerintah yang dolim. Sekian sebab seorang itu meninggalkan hidayah. Ada yang karena kebodohan. Ya. Ada yang karena apa? Eh, taklid kepada nenek moyang. Ada yang karena takut kehilangan pengaruh. Ada yang karena hasad. Ada yang karena mendapatkan e, teror dari penguasa. Seperti Firaun menteror rakyatnya. Sehingga akhirnya mereka mentaati Firaun dalam kekufuran pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mukjizat. Mereka lihat ayat-ayat yang dibawa oleh Musa, mereka ketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya dan janganlah kalian berpecah belah Hablullah tadinya Allah adalah agama Allah ada yang menafsirkan Alkitab as Sunnah Berpegang teguhlah kalian dengan Al-Quran dan Sunnah semuanya Penafsiran seperti tadi tidak bertentangan. Kalau ada yang menafsirkan hablullah adalah Islam, ada yang menafsirkan hablullah adalah Alkitab Sunnah, tidak ada pertentangan. Karena Islam itu ya Alkitab Sunnah. Alkitab Sunnah ya Islam. Allah juga berfirman, <clears throat> "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum hi syai'." Innama amruhum ilallah. Summa yunabi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka farraqu dinahum. Memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a dan mereka syi'an bergolong-golong. Lasta minhum bisyai. Engkau wahai Rasul bukan termasuk golongan mereka sedikit pun. <coughs> Allah mensucikan Rasulnya dari orang-orang yang berpecah dalam agama. Innama amruhum ilallah. Hanyalah perkara mereka akan dikembalikan kepada Allah. Summa yunabi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah akan memberitahu mereka terhadap apa yang mereka kerjakan. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Maulaika lahum adzabun 'adzim. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang pada mereka al-bayyinat datang pada mereka petunjuk al-bayyinat itu mukjizat al-bayyinat itu e, ayat-ayat dalil-dalil wa ulaika lahum adzabun azim dan bagi mereka adab yang besar intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala meskipun menakdirkan umat ini akan terpecah menjadi sekian ya kelompok namun Allah melarang kita ya dari perpecahan Rasul alaihi wasallam juga mencarikan solusi dari perpecahan ya, agar umat ini bersatu agar umat ini bersatu disebutkan dalam ayat yang lain wa anna hadha siradi mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili dan inilah jalanku yang lurus ikutilah ia janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain karena jalan-jalan tersebut akan memecah kalian akan menyimpangkan kalian dari jalan Allah karena satu hari Ar Rasul alaihi salatu wasalam <clears throat> menggaris-garis yang lurus. Kemudian beliau menggaris garis-garis kecil di seputar kanan eh, di sebelah kanan dan kiri garis yang lurus ini. Kemudian Ar-Rasul menyebutkan bahwa jalan yang lurus ini adalah jalannya Allah. Garis yang lurus ini adalah jalannya Allah yang lurus. Kemudian jalan-jalan kecil, garis-garis kecil tidak ada di sana kecuali syaitan yang mengajak manusia kepada jalan tersebut. Ini agar menyimpangkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang lurus yang barang siapa yang menetapinya dia akan sampai pada surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan. Tapi kenyataannya umat Islam berselisih Sampai pun orang-orang yang dikatakan mereka ulama ahlus sunnah pun berselisih. Kita katakan berselisih dalam bab apa? Kalau dalam bab akidah ulama ahlus sunnah min awalihim ala akhirihim dari awalnya sampai akhirnya tidak ada tidak ada perselisihan dalam bab akidah ada dalam bab fikhiyah ada dalam bab fikih mereka bisa berselisih. Berselisih pemahaman. Namun demikian, perselisihan yang ada tetap kita kembali ke Alkitab dan Sunnah. Tidak seperti keyakinan sebagian orang bahwa ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmat dari Allah. Seolah-olah ya hadis ini membenarkan prinsip apa? Demokrasi, ya kan? Padahal hadis ini hadis yang batil. Hadis ikhtilafu ummati rahmah. Ya. Kalau prinsip demokrasi kan seperti itu. Ya. Artinya perbedaan pendapat ya, satu hal yang wajar ini justru pendewasaan politik. Padahal perselisihan perpecahan satu yang sangat ya tercela. Kalau perselisihan adalah rahmah berarti persatuan adalah adab. Tentunya seperti itu lawan dari uh, rahmah adalah adab. Meskipun dalam masalah fikih terjadi perselisihan, tapi mereka diwajibkan untuk rujuk kepada Alkitab dan Sunnah. Kalau dia mengatakan, dan ini penting karena ini di antara hujah Firanda CS bahwa Ulama saja berselisih dalam masalah akidah, masalah prinsip pun mereka tidak saling ya menghajar satu dengan selainnya. Dicontohkannya ya misalnya ya dalam masalah akidah tentang masalah apakah Rasulullah melihat Allah ketika Isra dan Mi'raj. Ya. Ketahuilah bahwa ulama al-sunnah wal jamaah sepakat semuanya tentang terjadinya bahwa Isra dan Mi'raj. Ya. Pokok dari Isra dan Mi'raj semuanya sepakat sudah. Dan ulama al sepakat bahwa al-mu'minun, orang yang beriman akan melihat Allah nanti di yaumul kiamah. Sepakat. Ah, adapun furuk cabang daripada ini bisa terjadi perselisihan. Cabangnya bukan pokoknya. Ya. Cabangnya. Misalnya tentang masalah menghadiahkan pahala kepada mayit. Apakah sampai? Terjadi perselisihan pendapat. Ya. Ada tiga pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, pendapat orang-orang Mu'tazilah. Amalan apapun yang disuguhkan pada mayit tidak akan sampai. Karena seorang tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Pendapat yang kedua, pendapat orang-orang sufi. Semua amalan apapun yang dihadiahkan kepada mayit sampai. Ini pendapat orang-orang sufi. Pendapat alus sunnah wal jamaah al-haq. Mengatakan bahwa apa yang dalil mengatakan sampai, kita katakan sampai. Apa yang tidak ada dalilnya, kita tidak melakukan. Ini pendapat yang paling adil. Kalau kita mengatakan Semuanya sampai padahal agama ini bukan dengan apa? Kias. Agama dengan Alkitab was sunnah. Artinya tidak bisa kita mengkias-kiaskan. Ya. Sebagaimana eh, memuasakan orang itu boleh demikian pula kita menghadiahkan pahala sholat pahala tilawah nggak bisa agama bukan kias juga kalau kita berpendapat seperti pendapatnya orang-orang Mu'tazilah Buat semua amalan yang dihadiahkan dan mayat tidak akan sampai mau dikemanakan. Dalil-dalil yang mengatakan sampai. Dan yang gharib, yang ajaib di sini. Al-Imam Syafi'i termasuk dari ulama yang berpendapat ya, menghadiahkan amalan pada mayat tidak sampai. Tapi ternyata orang-orang yang mengaku atba'nya, mengaku pengikutnya kok mengatakan apa? semuanya apa? Sampai hatta tilawatul Quran ya ila hadrati misalnya ya, ruhi Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah ila ya, akhirih ya. Ajaib. Baik. sebentar masalah akidah tidak ada perselisihan. Karena sumbernya Alkitab was Sunnah. Kita lihat kitab-kitab akidah dari awal sampai akhir. Apakah itu kitab ya At-Tauhid, ya kitab As-Sunnah karya Al-Barbahari Al-Khallal Abdullah bin Ahmad ya kitab uh, Al-Iman Ibnu Mandah, kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah, Aqidah Tahawiyah, Al-Wasitiyah semuanya sama. Karena sumbernya satu Alkitab as Sunnah tidak ada perselisihan. Nah. Ka'bah yang tidak ter Taib. Uh, orang yang menapaki jalannya Rasul alaihi salatu wasallam dalam beragama bukan berarti mereka lepas dari apa? kesalahan. Tapi bukan kesalahan yang sifatnya menyentuh prinsip apa? agama mereka, sahabat misalnya. Orang-orang yang berjalan di atas al-jamaah, di atas prinsipnya Rasul. Tidak ada dari kita yang meyakini bahwa para sahabat itu maksum. Ya. Jadi prinsip agamanya benar. Taib. pun para sahabat jelas dijamin masuk dalam surga. Nah, sekarang mungkin yang dimaksud kalau orang menapaki jalannya Rasul. Ya. Kemudian dia ada melakukan kemaksiatan Mungkin gak dia diadabkan gitu. Mungkin yang dimaksudnya seperti itu diantaranya. Kan itu. Ya. Bisa. Kalau dia ketika menapaki jalannya Rasul tidak secara apa? Sempurna bisa. Karena ahli maksiat ya, ahli maksiat dari umat Ar-Rasul ya mereka terancam dengan api neraka ya terancam dengan api neraka. Jadi seorang misalnya dia dikatakan ahlu sunnah, ya. tapi dia melakukan kemaksiatan, kan kemaksiatan. Bisa nggak orang ini terancam dengan adab? Ya bisa, ya bisa. Namun karena prinsip dasar dia dalam agama baik, dia nggak akan kekal dalam api neraka. Ya, andai kata dia diadab dalam api neraka dia tidak kekal. Ya. Bisa jadi juga diampuni oleh Allah dia tidak diadab. Karena itibar dia terhadap Rasul alaihi salatu wasalam. Ada satu yang sering digembar-gemborkan oleh musuh dakwah as-salafiyah. Yang pertama menjadi bahan renungan, yang kedua memang kebiasaan mereka mencela ahlu sunnah as-salafiyun. Mereka mengatakan bahwa as-salafiyun umat la laha. Umat yang nggak punya apa? Akhlak. Coba kita lihat. Diumumkan seperti itu. Dihukumi umum ahlu sunnah. Ya dari awalnya sampai akhirnya. Ya orang Arabnya luar Arabnya. Mereka sudah mensensus seperti itu. Ya ini hukum yang zalim tentunya. Sekarang, apa yang dimaksud tidak ada akhlak? Padahal kita kenyataannya <coughs> Ahlussunnah as orang yang akhlak itu kan mencakup tidak hanya hubungan antara orang dengan orang saja terhadap dirinya juga ya. ketika misalnya mereka masuk ke WC mereka mendahulukan kaki kiri membaca doa ketika mereka makan dengan tangan kanan. Jangan kamu mengkhususkan akhlak itu hanya antara kamu dengan temannya, dengan tetangga saja, tidak. Padahal ahlus sunnah as-salafiyun secara umum mereka orang yang baik dengan tetangga, orang yang baik dengan orang. Orang yang jujur dan muamalah. Kalaupun ada ya beberapa person tidak bisa kemudian dihukumi as-salafiyun umat yang la akhlak walaha, yang tidak punya akhlak. Ya. Andai kata taruhlah dia seorang salafi tapi bejat akhlaknya, taruhlah seperti itu. Apakah dia dikeluarkan dari as-salafiyah? Karena akhlaknya bejat? Ya. Tidak. Seorang dia ahlu sunnah tapi dia fasik. Bisa. Ya, seorang dia ahlu sunnah itu dia fasik. Tapi bisa jadi seorang di ahli ibadah, orangnya santun, tapi ternyata la khaira Tidak ada kebaikan padanya. Contohnya adalah Amr bin Ubaid. Yang ini ternyata dibela-bela oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Ini seorang Jahmi. Ya. Yang Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dan para ulama Ahlussunnah mencerca kejahatannya. Jam bin Sofwan, tokoh Jahmiyah juga dibela-bela oleh Al-Qasimi. Ya. Dengan menyatakan bahwa selain Ibn Taimiyah dan nukayim ya terhadap dia karena himyah asobiyah karena masalah fanatik golongan saja. Ini kalimatnya subhanallah. Ah, Amr bin Ubaid ini barakallahu fikum orang yang di tengah masyarakat terkenal orangnya alim, orangnya ahli ibadah. Orang yang nggak ngerti, ya, akan mengatakan nih seorang yang solih. Sampai ada sebagian khalifah tertipu dengan kesolihan dia, ya, dengan mengatakan seluruh kalian, seluruh kalian sedang mencari buruan, seluruh kalian jalannya pelan-pelan kecuali Amr bin Ubaid Orangnya tulus, nggak ingin apa-apa dari dunia. Dia ini orangnya cepat dalam ibadah. nggak kayak kalian lamban. Kata Imam Zahabi mengomentari kalimat ini. Ightarra bi zuhdihi wa taqwa wa aghfala bid'atah. Khalifah ini bukan Khulafa Rashidun bukan? Dia tertipu dengan kezuhudan dan ketakwaannya. Namun dia melupakan kebid'ahannya. Maksud dari ini semua prinsip beragama ketika seorang itu menyimpang kesolehan dohir itu tidak berarti sekarang orang-orang khawarij bagaimana Rasul mengatakan kila benar anjing-anjingnya api neraka padahal secara lahiriah orang awam gak akan tahu kalau mereka itu orang yang jahat ya kecuali setelah itu muncul ya seperti mereka membunuh muslimin mereka melakukan peledakan-peledakan baru ya tapi secara lahiriah mereka orang yang ahli ibadah. Ya. Orang yang tidak tahu akan tertipu, mereka orang yang salih. Oleh karena itu jangan kita memuji keislaman seorang sampai kita tahu seperti apa prinsip dia dalam beragama. Nah, prinsip inilah yang menentukan. Seorang dia alus sunnah menetapi jalannya Rasul kemudian dia berbuat maksiat harapan selamat. Di seorang dia menyelisi jalannya Rasul walaupun dia ahli ibadah terancam dengan anar, terancam dengan api neraka. Apakah seluruh person, seluruh orang yang berjalan di atas alusunah wal jamaah tidak ada yang masuk neraka ya kita nggak ngerti. Karena bisa jadi seorang itu alusunah, tapi dia ahli maksiat yang belum sampai tingkatan kufur belum sampai tingkatan dia mengeluarkan dari alusunnah ya bisa karena bisa saja terkumpul pada seorang ya Kekuf, eh, kemaksiatan dan keimanan bisa terkumpul pada seorang kemaksiatan dan keimanan itu bisa berarti kan imannya nggak apa nggak sempurna ada yang imannya kamil sempurna dan ada iman ada orang yang imannya tidak sempurna. Jadi dalam masalah prinsip beragama ahlu sunnah dari waktu ke waktu tidak ada perbedaan. Dalam masalah fikih amaliyah mungkin terjadi perselisihan itu pun tetap dikembalikan kepada Alkitab dan Sunnah. Walaupun dalam masalah tarjih, pentarjihan satu masalah fikih terkadang satu dengan selainnya ada perbedaan. Tapi tetap dikembalikan pada Alkitab As-Sunnah. Ketika dikatakan eh, yang selamatnya satu yaitu al-jamaah ya berarti mereka bukan al-sunnah wal jamaah. Ya. Sehingga tidak boleh seorang memberikan nama kepada Asy'ariyah misalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salafiyah apa As-Syafi'iyah. Syafi'i enggak seperti itu. Syafi'i akidahnya apa? Ahlus Sunnah. Ya. Dan yang gharib pernah terjadi dialog seperti ini dan subhanallah kita nggak inginkan waktu itu. Jadi waktu kita bertemu dengan sebagian eh, tokoh waktu itu pas dia mengangkat ini eh, kepala kawah dia mengangkat bahwa semua kelompok itu mengaku benar ya. terus mana yang benar waktu itu kita menjelaskan yang benar seluruh kelompok itu mengaku benar tapi pengakuan akan dibenarkan ketika sesuai dengan apa kenyataan nah, kemudian saya menyinggung bahwa istilah alusunawal sama itu kan dari Abul Hasan al shari saya masuk bahwa istilah ahlus sunnah sudah ada sejak zaman sahabat sebelum Abu Hasan al Ashari lahir istilah itu sudah ada tapi entah karena dia merasa tokoh juga dia titelnya juga lumayan ya tinggi ya semacam apa namanya gengsi untuk mengatakan benar bahwa ini dari apa di zaman sahabat ya sudah ada istilah itu. Lalu lihat saja kalimat al-jamaah. Saya mengatakan siapa? Rasulullah. Kalimat ahlus sunnah sudah ada. Sahabat Ibn Abbas ketika menafsirkan firman Allah, "Yauma tabyaddu wujuhun wa wujuh." Hari di saat wajah-wajah itu menjadi putih dan menjadi hitam. Kata Ibn Abbas, tabyaddu wujuhu ahli sunnah wa wujuhu ahli bid'ah. Menjadi putih wajahnya ahli sunnah dan menjadi hitam wajahnya ahli bid'ah. Jika ahli bid'ah yang di dunia mungkin ganteng-ganteng, yang putih-putih, keker, kaya, besok akan hitam. Tapi ahli sunnah yang mungkin orangnya lemah, ya hitam mungkin mukanya karena letih dalam berdakwah, letih dalam ya beribadah tapi di sunnah akan menjadi putih ala ibrah bin nihayah lal bil bidayah yang dijadikan patokan itu finalnya bukan bapak penyisiannya yang dijadikan patokan adalah apa akhirnya paripurnanya bukan ya setarnya bisa jadi mereka alu al bid'ah mereka di dunia ini di atas angin mereka ya terlihat orang-orang yang mulia, orang-orang yang berwibawa, tapi sungguhnya mereka orang yang hina di sisi Allah. Al-Sunnah mungkin mereka orang-orang yang dianggap orang yang rendah di tengah masyarakat. al al-Masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Orang-orang yang katanya sangat ya kasihan karena mereka ya tidak mengenyam kenikmatan dunia lebih dari yang lainnya. Semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilah Ahlus Sunnah itu sudah ada di zaman sahabat. Kemudian e, bagaimana orang kemudian mengatakan bahwa yang namanya Ahlus Sunnah itu ya orang yang mengikuti pemahaman apa Asy'ariyah itu yang dimaksud oleh orang tadi. Sehingga ketika ada orang mengatasnamakan Ahlus Sunnah mereka merasa apa? ini nama kita kok diambil oleh apa? orang lain itu maksudnya seperti itu. Ya. Jadi orang-orang Asy'ariin ya, pengikut Abul Hasan Al Asy'ari sebelum beliau bertobat itu mengklaim bahwa nama Ahlussunnah itu nama mereka. Ya ketika ada kelompok yang mengatasnamakan Ahlussunnah padahal tidak sejalan dengan mereka, mereka heran, nama kami kok diambil oleh kelompok yang lain. Ini satu hal yang menggelikan kalau orang ngerti sejarah sebelum Abul Hasan al-Ash'ari yang kalian menisbatkan akidah kalian kepadanya. Sebelum dia lahir, istilah al-sunnah al-jamaah sudah ada. Sudah ada. Ar-Rasul sendiri yang mengatakan al-jamaah. Istilah al-sunnah sudah ada di zaman sahabat. Sehingga eh, klaim mereka bahwa al-sunnah wal-jamaah hanyalah Ashariun, ini tentunya klaim yang batil. Ya. Yeah sebelum munculnya kelompok ini sudah ada istilah ahlu sunnah wal jamaah itu. Sehingga kalau ada yang mengatakan terus yang benar yang mana? Semuanya aku benar. Ya. Bagi orang yang ingin mencari al-haq tidak ada kesamaran. Ya. Bahwa semuanya aku benar, semuanya semua obat ya akan akan dikatakan yang paling mujarab paling manjur ini obat nomor apa? Satu sudah di dunia tapi apakah pengakuan sesuai dengan kenyataan? Sehingga bagi orang yang ngerti prinsip-prinsip alusional wal jamaah nggak akan tertipu. Dengan banyaknya kelompok, dia tidak akan tertipu. Saya bingung loh. Mana yang benar? Jangan-jangan tablik itu yang benar. Jangan-jangan ikhwan muslimin yang benar. Bagi orang yang betul-betul mencari al-haq dari sumbernya yang benar, dia nggak akan bingung. Tapi kalau dia mencari hak bukan dari sumbernya, khawatirnya seperti al-Imam ya Al-Juwaini. Al-Imam Juwaini ini imam yang cerdas, das sudah. Termasuk orang jeniusnya manusia di alam semesta ini. Tapi dia sendiri bingung. Ya. Sampai ujung-ujungnya dia ternyata yang selamat adalah akidahnya para nenek-nenek tua yang ada di Nesabur hanya membaca ayat kemudian meyakini asma dan sifat sesuai dengan apa adanya tanpa harus apa mencari hakikat dari sifat Allah. alimah Maljue ini orang yang jenius cerdas, tapi dia sendiri bingung. Gak ada jawaban yang memuaskan. Seluruh pondok dia, ya seluruh firkoh dia selami sudah. Kata alimah Musan Musanani sayangnya, dia nggak mampir di pondoknya sahabat. Artinya seluruh kelompok diselami tapi sayangnya dia nggak masuk pada ya jalannya apa? Sahabat sehingga nggak dapat jawaban yang memuaskan. Ya, kalau ada pertanyaan kayak tadi, ini seluruh kelompok mengatakan benar. Terus mana yang benar? Ya, bagi ahli sunnah yang ingin mencari al-haq dari sumbernya yang ya murni, tidak akan bingung. Ya. Ketika dia mengetahui prinsip-prinsip akidah ahli sunnah, bahwa yang menyelisinya ya bukan ahli sunnah. Kalau misalnya di sana ada kelompok ternyata nggak percaya dengan adanya azab kubur, seperti kelompok Mu'tazilah, berarti bukan ahli sunnah. Kalau di sana ada kelompok yang <coughs> mengatakan bahwa yang namanya wali itu kedudukannya di atas nabi. Berarti ini ya kelompok yang menyimpang kelompok sufi. Kalau di sana ada kelompok yang mengatakan perbuatan dosa apapun kalau orang itu beriman imannya utuh, nggak akan apa? Goyah. Berarti ini kelompok yang menimbang kelompok murjiah. Sehingga kita mengenali kelompok-kelompok tersebut, apa dasar pemikiran mereka, kemudian kita cocokkan dengan ya prinsip alusunnah, kemudian berbeda bukan alusunnah. Jadi kita tidak cukup hanya mempelajari usulu al-i'tiqad prinsip-prinsip dasar alusunah tidak cukup sampai kita mengetahui apa prinsip-prinsip alul batil? Ya. Orang tidak cukup hanya mengetahui jalan kebaikan kalau dia tidak mengerti jalan kejelekan. Sehingga dahulu disebut oleh ulama manusia dalam bab ini terbagi menjadi empat tingkatan. Tingkatan yang pertama tingkatan orang yang paling bagusnya. Orang yang mengerti sabilul mukminin. Orang yang mengerti jalannya kaum mukminin, ngerti ibadahnya, sahabat, ibadahnya tabi'in, akidahnya sahabat, akidahnya tabi'in. Mengerti akhlak, muamalahnya sahabat dan tabi'in yang mulia. Ngerti. Tapi juga ngerti jalannya ya. Ahlul ilhad, orang-orang kafirin, orang-orang munafikin, ahli bid'ah ngerti. Ini paling topnya kelompok. Ya. Karena dia akan menghiasi diri mereka, eh, diri dia dengan akidah yang sahihah dengan amalan yang baik dan akhlak yang mulia. Di Waktu yang sama akan menghindar dari jalan-jalan kekufuran, akan menghindar dari jalan-jalan kemunafikan dan kebitnahan. Kelompok yang kedua, orang yang ngerti jalannya salaf, jalannya orang yang beriman, tapi gak ngerti jalannya ahli bid'ah. Jalannya orang-orang kafir, jalannya orang-orang munafik, gak ngerti. Ini kelompok yang peringkat kedua, bahaya. Yang ketiga, orang yang ngerti jalannya ahlul batin tapi gak ngerti jalannya salaf umat ini. Kalau tentang kelompoknya menyimpang paham sekali tapi dia amalannya nol ya ahlaknya nggak ada misalnya ya karena apa dia nggak ngerti jalannya al muminun kelompok yang keempat sampahnya masyarakat jalannya al muminun nggak ngerti jalannya al-kafirun juga tidak ngerti Ibnu uh, Taimiyah punya kitab yang bagus sekali dalam bab ini. Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim. Ini kitab yang bagus sekali. Bahwa konsekuensi orang yang menelusuri jalan al-haq adalah mukhalafatu ashabil jahim. Adalah menyelisihi jalannya penghuni api neraka, jalannya al-yahud, manasara wal kufar wal musyrikun. Ini konsekuensi menelusuri jalan al-haq adalah tampil beda dengan mereka. Sehingga banyak sekali perintah-perintah agama yang itu sifatnya kita berbeda dengan ahli kita. Karena kita umat yang punya kemandirian. Contoh yang ringan, memelihara jenggot misalnya. Sebagian orang kata memakai jenggot. Tidak ada perselisihan lah, istilah bisa saja. Memakai jenggot dengan luar jenggot yang dimaksud sama. Ya. Karena nggak akan terbayang orang buat jenggot palsu kemudian ditempel. Bukan itu yang dimaksud. Ternyata di sini ada maksud mukhalafah lil majus. Menyelisih orang-orang kafir dan orang-orang majusi. Ketika datang dua utusan Orangnya kekar pada Nabi dari utusan orang majusi Apa namanya? Eh, kumisnya itu ya panjang ininya jenggotnya nggak ada di kerok. Nabi bertanya, siapa yang memerintahkan kalian berdua seperti ini? Kata mereka, Amar amarona Robuna, Tuhan kami yang merintahkan seperti ini. Yang Tuhan mereka siapa? Ya. Ya rajanya, ya. Sangat beda sekali. Datang dua utusan dari Nabi punya kekar, ya kumisnya itu panjang, jenggotnya apa? Dikerok. Ya. Bayangkan, dari amalan memelihara jenggot, ternyata padanya ada bentuk mukhalafah menyelisih alu ad-dalal. Sampai pun dalam masalah sahur juga seperti itu. Menyelisih ahlu Alkitab. Menyelisih ahlu Alkitab. Sehingga ketika turun ayat <clears throat> Nisa Nisa'ukum harsulakum. Istri kalian adalah lahan bagi kalian. Orang-orang Yahudi mereka protes. Ini Muhammad selalunya ingin apa? Tampil beda dengan kita. Ya. Mereka kan kalau istrinya istrinya itu haid, orang-orang Yahudi itu mereka membuatkan kandang di pinggir rumah istrinya ditaruh di apa? Pinggir rumah kayak kambing. Nggak mau makan bareng, nggak mau tidur bareng, ya nggak mau menyentuh istrinya sudah haid, dibuatkan ya. Sehingga kalau kita membaca sejarah umat yang sangat diskriminatif terhadap perempuan ya al-Yahud wa Nasoro sebenarnya. Ya. Dalam agama kita boleh seorang ya dia tidur bersama istrinya sedang haid, bahkan hubungan suami istri asalkan bukan pada farjinya. Makan boleh, makan bersama boleh. Ya. Nah, mereka ini orang-orang uh, Yahudi protes. Ini Muhammad selalu ingin menyelisih kita. Dahulu orang-orang Yahudi mengatakan kalau seorang suami mendatangi istrinya dari belakang, kemudian punya anak, itu anaknya akan juling, kero. Kemudian turun ayat nisaukum harsul lakum. Fatu harsakum Anasyitu Istri kalian adalah lahan bagi kalian. Datangi. Lahan itu dari arah yang kalian maui. Tidak ada larangan dari depan atau belakang asalkan pada ya tempat yang ya dibolehkan. Intinya sampai dalam masalah hubungan pun Ahlus Sunnah menyelisih siapa? Ya, Al-Yahud jadi memang konsekuensi orang menelusuri as siratul mustaqim dia harus pisah dengan apa? Ashab al-jahim dengan para penghuni api neraka, orang-orang kafir. Bukan kita minder dengan agama kita malah. Ya, ngikuti tradisi mereka. Ya, jangan. Kalau mereka orang-orang kafir dan bangga dengan kafiran mereka.